صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور متثاتها وكل متثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خنافتنا عزكم الله الحمد لله Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di majelis yang mulia ini. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan walhamdulillah kita siap untuk bersama-sama mempelajari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji sebuah tema pentingnya taat kepada pemerintah. Pembahasan ini juga disebutkan dalam kitab-kitab fikih dalam bab al-khilafah wal imarah bab tentang pemerintahan sehingga sebelum kita mengkaji tentang ketaatan kepada pemerintah tentu kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang pemerintahan. Tentunya semuanya berdasarkan syariat Islam. Yang pertama tentang hukum mengangkat seorang sebagai khalifah atau imamul muslimin, pemimpin kaum muslimin. Nah, para ulama telah sepakat bahwasanya kaum muslimin itu wajib untuk mengangkat seorang pemimpin seorang khalifah seorang imamul muslimin atau seorang Amir Minin agar kehidupan kaum muslimin bisa tertib terurus dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan dengan baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Dawud alaihissalam dalam surat Sad ayat yang ke-26 Ya Dawud wahai Nabi Dawud alaihissalam Inna ja'alnaka khalifatan fil ardh Sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka hukumilah perkara-perkara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa. dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu fayudillaka an sabirillah yang menyebabkan engkau tersesat dari jalan Allah innal ladina yadilluna an sabirillah sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab mereka akan mendapatkan adab yang keras dengan sebab mereka lupa tentang adanya hari hisab. Nah, pemimpin kaum muslimin ini dikenal dengan nama khalifah. Juga dikenal dengan nama imamul muslimin. Juga dikenal dengan nama amirul mu'minin. juga dikenal dengan sebutan ulul amri. Nah, kalau di Indonesia presiden, ya. Kalau di Malaysia perdana menteri. Kalau di Saudi raja. Ya. Mereka-mereka inilah Amirul Mukminin ulul amri barakofikum namun istilah ulul amri ini ada dua macam ulul amri yang mengurus tentang kemaslahatan dunia itu adalah al-umara pemerintah sedangkan ulul amri yang mengurus tentang agama dan syariat Islam mereka itu ialah al ulama para ulama jadi para ulama itu juga disebut ulul amri tapi dalam urusan apa ini syariat Bukan dalam urusan apa ini? Kehidupan, kehidupan di dunia. Nah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasul Taatlah kalian kepada Allah Taatlah kalian kepada Rasulnya Wa ulil amri minkum Dan kepada ulul amri Dari kalian Dimentaati Ulul amri Ini ya, termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu ialah al-umara wal ulama. Pemerintah dan juga ulama. Mentaati pemerintah dalam urusan kenegaraan. Mentaati para ulama dalam masalah syariat. Nah, kalau kaum muslimin benar-benar mentaati ulul amri baik umaraknya pemerintahnya maupun ulamaknya dan juga umarak dan ulamaknya melaksanakan tugas dengan baik maka akan tercipta sebuah negeri yang indah yang damai, yang barokah. Yang diistilahkan dengan apa ini? Baldatun toyibatun warabun ghafur. Ya. Negeri yang baik. Baldatun toyibatun warabun ghafur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Nah, Kemudian dalam Islam juga diajarkan bagaimana cara kita mengangkat seorang pemimpin. Jadi Islam juga mengajarkan cara mengangkat seorang pemimpin negara atau umarok atau ulul amri. Ada empat cara yang dicontohkan dalam Islam untuk mengangkat seseorang sebagai pemimpin kaum muslimin sebagai presiden atau sebagai perdana menteri atau yang semisalnya Cara yang pertama. al imamu bi ijma'il muslimin. Pemimpin dipilih berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. bimubayaati ahli khil wal uqti lahu minal ulama was salihin wa wujuhin nas wa ayanihim dengan cara ditentukan oleh ahlul khil wal uqti majlis musyawarah ya yang diisi oleh para ulama, orang-orang soleh, tokoh-tokoh masyarakat, mereka bermusyawarah untuk mengangkat seorang sebagai imamul mukminin, sebagai amirul mukminin, sebagai ulul amri, Nah, ini contohnya adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini atas dasar pemilihan alul khilli wal uqdi ya. Musyawarah dari majlis musyawarah alul khilli wal uqdi yang diisi oleh para ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah. Jadi tidak pemilihan langsung ya. Tidak per kepala. Tapi ditunjuk perwakilan-perwakilan rakyat dari kalangan ulama dan orang-orang soleh serta tokoh-tokoh yang terpandang yang terpercaya agamanya untuk bermusyawarah memilih seorang apa ini pemimpin. Adapun orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengerti tentang masalah agama ini, mereka tidak boleh menjadi alul khilli wal uqdi. Ya. Nah, Tidak hanya semata-mata terkenal di tengah masyarakat ya. Tapi harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah agama. yakni ulama dan terkenal sebagai orang yang baik-baik, bukan orang fasik, ini orang soleh dan diutamakan tokoh-tokoh masyarakat ya yang menjadi panutan dan teladan. Nah, ini yang berkumpul kemudian bermusyawarah menetapkan siapa yang paling layak untuk menjadi amirul mukminin. Nah, ini contohnya adalah pemilihan khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib fikum. Kita lanjutkan. Jadi cara pengangkatan pertama adalah dengan berkumpulnya ahlul khilli wal ukti. Itu majlis musyawarah yang diisi oleh para orang yang memang layak dari kalangan para ulama wassalihin dan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi teladan ya, untuk memilih siapa di antara putra bangsa yang terbaik untuk menjadi ulul amri. Nah, kemudian cara yang kedua yang juga dibolehkan menurut aturan Islam. Antakuna antakuna wilayatuhu binasil imam alladhi qablahu pengangkatan berdasarkan keputusan dari pemimpin sebelumnya. Jadi pemimpin sebelumnya nah ketika sakit parah misalkan ya dan merasa ajalnya telah dekat atau sudah sangat tua sehingga merasa sudah tidak efektif lagi untuk menjadi pemimpin. Maka pemimpin ini kemudian mengumpulkan beberapa nama dari putra terbaik bangsa. Kemudian dia pertimbangkan mana di antara mereka yang layak untuk meneruskannya sebagai Amirul Mukminin. Nah, dipilih kemudian minta pertimbangan dari penasihat-penasihatnya ini kira-kira siapa di antara nama-nama ini yang cocok ya, yang pantas menjadi penerusku ya. Kalau cocok langsung dia melakukan pengangkatan untuk pemimpin yang baru dengan surat pengangkatan yang resmi ya atau wasiat resmi. Barakallahu Nah, baik yang diangkat itu adalah keluarganya ataupun yang bukan. Yang penting memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi seorang pemimpin negara. Hal ini juga dicontohkan oleh Abu Bakar siddiq radhiyallahu taalaan ketika menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Jadi Umar yang terkenal sebagai khalifah yang tegas, pemberani, yang adil, itu pemilihannya ditunjuk langsung oleh siapa ini? Pemerintah sebelumnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Bukan hasil musyawarah ahlul khilli wal ukti. Bukan hasil musyawarah. Majlis musyawarah. Ya. Nah. Juga bukan pilihan rakyat. Ya. Tetapi ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya. Dengan pertimbangan yang matang. Ya. Maka jadilah Umar bin Khattab khalifah yang baru menggantikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ini dibolehkan dalam Islam, ya. Nah, Nah, patokan kita kan syariat Islam, ya. Nah, nggak usah pakai mempermasalahkan apa namanya komentar-komentar para pengamat <laughs> atau apa, ya. Nah, kita patokannya ialah boleh apa tidak dalam Islam, gitu ya. Ini boleh. Mau diterapkan? Silakan, ya. Contohnya ada. Abu Bakar nunjuk langsung siapa ini? Umar. Taib. Seperti yang terjadi di masa sekarang ini, yaitu di kerajaan Saudi Arabia, ya. Karaja sebelumnya meninggal. Raja siapa itu? Ah, balik Fahad ya. Nah, nah ini ternyata sudah menulis surat wasiat ya untuk menunjuk saudaranya ya. Nah. Barfikum. Langsung begitu meninggal pimpinan baru Saudi sudah diangkat ya. Nah. Tapi kalau di Arab Saudi ini sistem kerajaan ya. Nah, sehingga yang ditunjuk itu masih memiliki hubungan apa ini? Keluarga dari pemimpin sebelumnya. Ini pun nggak apa-apa. Ya, dalam Islam enggak apa-apa. Enggak dipermasalahkan. Barakofiq. Boleh asalkan memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai apa ini? Seorang khalifah atau amirul mukminin. Nah, bukan dari keluarganya juga enggak apa-apa. Nah, yang penting memenuhi kriteria dari kalang sebagai, eh, sebagai apa ini? Amirul Mukminin. Kemudian cara yang ketiga. Ialah al amru sura fi adadin muayyanin mahsurin minal adkiya' Pemimpin diangkat oleh sekelompok kecil orang-orang yang bermusyawarah khusus orang-orang yang benar-benar bertakwa saja nah kalau yang pertama tadi ini perwakilan-perwakilan dari apa ini kaum muslimin ya tokoh-tokoh teladan ulama-ulama orang soleh. Nah, barafikum. Kalau yang ini hanya beberapa orang saja yang benar-benar dianggap paling bertakwa di antara yang ada untuk menunjuk seorang pemimpin yang baru. Hal ini juga terjadi di saat pemilihan Khalifah Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala Jadi Utsman ibn Affan radhiyallahu taala itu dipilih oleh ahlu syura ya yang berjumlah enam orang yang pilih cuma enam orang tapi enam orang ini adalah sahabat-sahabat pilihan yakni enam dari sepuluh sahabat yang mendapat kabar gembira masuk ke dalam surga ketika masih hidup. Jadi Rasulullah pernah dalam satu majlis menyampaikan tentang orang-orang yang berhak menjadi alul jannah ketika mereka-mereka ini masih hidup. Nah, barakofikum. Nah ternyata pada saat pengangkatan Utsman dari sahabat sepuluh yang mendapat kabar gembira dengan surga itu masih tinggal enam, Hanya tinggal lebih enam, Yang empat sudah meninggal. Maka enam orang inilah yang dipanggil kemudian bermusyawarah dan memilih Utsman ibn Affan radhiyallahu taalaan menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Mengapa kok enam ini yang dipilih? Kok enggak yang lain? Enam ini ialah ahlul jannah. Ahlul jannah sudah enggak diragukan lagi ketakwaannya. Sudah dinaskan namanya. Ya, sudah diresmikan pula namanya. Dapat tazkiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah. Sehingga pilihan mereka pastilah orang yang terbaik. Nah, ditunjuklah Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala an sebagai khalifah. Nah, kemudian yang keempat ayatawalla ala nasi qahran bi quwwati hatta yud'inu lahu wa yad'uhu imaman ini yang keempat ialah menjadi pemimpin kaum muslimin dengan menghimpun kekuatan ya dan dukungan sehingga kaum muslimin tunduk kepadanya Jadi punya kekuatan masa. Ya. Nah, punya pasukan. Sehingga kaum muslimin dengan melihat kekuatan dan pasukan yang dimiliki orang itu, kaum muslimin tunduk dan menetapkan dia sebagai pemimpin. Ini juga pernah terjadi di zaman sahabat ketika Muawiyah radhiyallahu taala an menjadi apa ini? Khalifah. Beliau memiliki kekuatan, kekuasaan ya, sehingga kaum muslimin tunduk kepada beliau. Nah, ini juga sah menjadi Amirul Mukminin atau khalifah. Ini tidak bicara mana cara yang terbaik. Tapi pembicaraan kita masih cara pengangkatan seorang apa ini? Khalifah atau Amirul Mukminin yang dianggap sah menurut syariat Islam. Nah, yang dibolehkan. Lalu bagaimana dengan cara yang tidak dibolehkan? kemudian ternyata benar-benar jadi pemimpin apakah dianggap sah juga sebagai amirul mukminin barakofikum enam seperti dengan cara kudeta memberontak nah, itu dia melakukan apa namanya itu gerakan bawah tanah ah, ya. memberontak menyusun kekuatan kemudian mengambil alih kekuasaan ya dengan menyingkirkan penguasa yang ada mengalahkannya dalam pertempuran atau dalam apa ini usaha kudeta kemudian dia mengangkat dirinya sebagai apa ini? Amirul Mukminin. Apakah ini dianggap sah atau tidak? Apa kita yang gak ikut-ikut memberontak kemudian dapat berita pemimpin baru telah datang, ya? Pemimpin lama tumbang. Apa kita juga harus mengakui orang ini sebagai Amirul Mukminin? Karena merebut kekuasaan dari penguasa sebelumnya dengan cara apa ini? Memperontakan. Nah, jawab caranya dilarang dalam Islam. Bukan cara yang dibolehkan. Ya. Tetapi karena sudah menjadi pemimpin kaum muslimin, nah, dan punya kekuatan dan menguasai wilayah kaum muslimin, maka sah sebagai amirul mukminin ya sebagai ulul amri walaupun kita enggak ikut-ikut memberontak ya enggak ikut kudeta ternyata sudah langsung jadi pemimpin baru muncul ya sudah sami'na wa ta'na ya pemimpin kami ya yaitu ya nah diakui diakui pemimpinnya tapi kita tidak ridho dengan caranya. Ya. Baik. Caranya salah. Termasuk yang sering kita lihat sekarang ini pemilihan dengan cara apa ini? Demokrasi. Ya. Suara terbanyak. Nah, ini dalam Islam tidak dibenarkan. Kenapa kok nggak dibenarkan? Kan itu adalah cara-cara orang kafir. Kenapa nggak dibolehkan juga? Karena kalau pemimpin itu dipilih dengan suara terbanyak, <clears throat> ini rawan pemimpinnya itu pemimpin yang fasik. Mengapa demikian? Karena kebanyakan manusia itu fasik. Sedikit manusia itu yang solih. Nah kalau dilemparkan ke rakyat yang mayoritas fasik, ya mesti orang fasik yang menang. Gak akan pernah punya pemimpin yang solih. Oh, banyak-banyakan suara. Ya. Nah, ini rakyatnya itu kumpulan orang-orang fasik juga orang-orang kafir ikut-ikut ya nah yang soleh yang baik itu cuma beberapa saja nggak mungkin orang fasik itu milih orang soleh ya kan nah nggak mungkin Nah di antara contoh atau ciri orang itu fasik, ya ini dia membanggakan dirinya dan mencalonkan diri sebagai pemimpin. Kenapa kok fasik? Kan itu dilarang tapi dia ngelanggar. Fasik itu kan melanggar aturan syariat, ya. Nah, Nah, terjadilah apa yang terjadi. Orang fasik yang mencalonkan diri sebagai apa ini? Pemimpin. Yang milih kebanyakan fasik. Ya mesti pimpinannya fasik. Gak akan mungkin milih pemimpin yang solih, salafi, sunni, ahli ibadah. Gak mungkin. Kenapa? Gak ada yang seneng. Ya. Wah ini kalau kayak gini nanti semuanya diwajibkan berjenggot. Semuanya akan diwajibkan begini-begini. Wah. Gak akan mau. Ya. Nah itulah demokrasi. Orang kafir juga gak mau. Wah ini kalau jadi pemimpin kita semuanya akan disingkirkan. Nah, gak akan punya kedudukan ya, akan menjadi rakyat biasa ya. Pimpinan-pimpinan yang kafir copot semua, ganti yang muslim semua. Nah, kita nggak punya kekuatan lagi, ya nggak akan mau. Nah itulah kenapa kok nggak boleh mengangkat pemimpin dengan cara demokrasi, dengan suara yang terbanyak. Nah, dilarang dalam Islam. Ya, nggak ada contohnya dari kalangan sahabat ataupun generasi yang terbaik dari umat ini. Tapi kalau ternyata sudah menghasilkan seorang pemimpin yang milih orang fasik, yang dipilih ya fasik, benar-benar jadi pemimpin. Nah, mereka-mereka yang solih dan sebagainya yang ada di situ, ya sudah mengakui sah dia sebagai apa ini? pemimpin. Tapi caranya enggak kita ridhoi karena salah caranya. Kalau ada yang mengatakan, nah kalau yang memilih mayoritas muslim, solih kan menang yang solih. Barakofikum. Kalau semuanya solih, enggak pakai cara yang salah. Cukup menunjuk orang-orang yang paling solih untuk mengangkat seorang pemimpin yang solih. Hmm. Menggunakan cara yang benar. Kita gak usah pakai apa ini, repot dengan komentar para pengamat, ya. Nah, Islam punya cara yang benar, ya. Cara yang salah dipakai menghasilkan pemimpin, ya sudah kita akui sebagai pemimpin yang sah, tapi caranya tetap kita ingkari. itu. Paham ya? Nah. Jadi pengangkatan pemimpin dengan cara yang salah tapi kemudian ditetapkan sebagai pemimpin kaum muslimin, maka kita anggap sah sebagai pemimpin kaum muslimin yang kita taati. Tapi kita tetap tidak ridho dan mengingkari cara-caranya yang salah tadi. Nah. Tapi, Lalu pemilihan pemimpin mana yang paling ideal? Nah, yang paling ideal ialah dengan cara dipilih oleh apa ini? Ahlul khilli wal uqdi. Majlis musyawarah yang berisikan para ulama, para al soleh, tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi teladan dalam kebaikan, ya. Perwakilan-perwakilan dari daerah-daerah yang teladan ya. Nah, berkumpul, bermusyawarah untuk mengangkat seorang pemimpin yang solih, yang adil, yang memiliki kriteria-kriteria menjadi seorang pemimpin. Itu yang paling ideal. Nah, jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang ideal. Tapi semuanya kalau sudah jadi pemimpin kita anggap sah sebagai pemimpin dan kita harus mengakuinya sebagai pemimpin dan kita sami'na wa ta'na. Taib. Kemudian seperti yang kita singgung tadi bahwa Islam melarang kita untuk meminta atau mengangkat diri sebagai pemimpin. kelihatannya kok menarik ya cara memilih pemimpin. Ya. Nah, hanya terpetik dalam dirinya pengen jadi apa ini? Pemimpin kaum muslimin, ya. Nah, diingatkan sebelum dia lepas kontrol, ya. Islam melarang meminta jabatan atau mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, nah. disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdurrahman ibnu Samurah radhiyallahu taala an qala ia pernah berkata qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku Ya Abdurrahman ibnu Samurah Wahai Abdurrahman ibnu Samurah La tas'alil imarah Kamu jangan minta jabatan Minta menjadi pemimpin Fa'in u'titahaan mas'alatin wukil tak ilaiha. Jika engkau diberi jabatan sebagai seorang pemimpin, tapi minta-minta terlebih dahulu, wukil tak ilaiha, engkau akan mendapatkan beban berat, ya, karena diserahkan semuanya kepadamu. Wa ibuqti tahaan ghairi mas'alatin. Tapi kalau engkau diberi jabatan kepemimpinan tanpa harus memintanya terlebih dahulu. Uinta alaiha, engkau akan banyak dibantu untuk menjalankan tugas. Nah, disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala Qala Abu Musa pernah berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min qaumi." Aku dan dua orang kaumku pernah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala akhatu rajulaini Salah seorang dari dua orang laki-laki tadi berkata, "Amirna ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, tunjuklah aku sebagai pemimpin. Wa qala al-akhar mithlahu, satunya lagi juga berkata seperti itu. Wahai Rasulullah, angkatlah aku sebagai pemimpin. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Inna la nuwalli hadza man sa'alahu." Sungguh kami tidak akan memberikan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya. Walaman harasa alaihi dan kami juga tidak akan memberikan kepada orang yang haus jabatan. Harasa alaihi yang rakus jabatan itu haus jabatan ya. Nah. Baik. Jadi kita nggak usah kemudian ngotot ya atau ingin merubah keadaan masyarakat ya. Aku harus maju sebagai pemimpin, nah, mencalonkan diri ya, mengkampanyekan ya, pilih aku. Nanti sawit tak urus. Wah, ya. Pilih aku, nanti tak bangunkan perumahan yang bagus gratis. Wah, macam-macam kan kampanye ya. Apa itu kampanye? Nah, kampanye itu menebar janji, ya, tebar pesona, ya, nah, ya, dan ujub. Apa ujub itu? Nah, membanggakan apa ini? Diri sendiri, ya. Nah, nggak ada yang kampanye kemudian jangan milih aku, ya. Banyak kekurangan, ya. Nah, Pilih saja tetangga itu ya. Nah, dia orang baik, bagus. Enggak ada yang kayak gitu ya. Belum belum sudah main Kau, ya. Nah, enggak ada. Yang ada ialah ujub. Ya, nah. Begitu. Mesti dia akan mengatakan ya, kalau aku dipercaya jadi pemimpin, aku akan begini, begini, begini. Nah, atau dia pun meremehkan orang lain, ya. Nah, jangan pilih dia, ya. Nah, dia pengecut, ya. Nah, dia itu kaki tangan berat, oh macam-macam pokoknya jatuhkan yang lain. Ujung orang-orang kayak gini ini adalah orang yang minta sebagai pemimpin atau haus jabatan. Layak jadi pemimpin, ya. Ternyata benar sabda Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Begitu mereka jadi pemimpin, nah nggak ada yang bantu. Dia merasa berat. Akhirnya banyak tugasnya yang apa ini? Berantakan. Nah, dan benar orang itu dianggap haus kekuasaan. Kenapa? Tugasnya nggak beres, tapi kerjaannya ialah apa ini? Nah. Balik modal. <laughs> ya. kerjanya apa ini? Balik modal. Ya. Modal jadi pemimpin kan besar. Ya kan? Nah. Untuk bikin spanduk-spanduk ya Kemudian juga promosi-promosinya, kampanye-kampanyenya, ya, belum lagi amplopnya yang dibagikan ke masyarakat, ya, nah, macam ya. Sound sistemnya, sewa mobilnya, ya, naam. Lain-lainnya banyak itu ya. Nah, aja mikir ya. Tugasnya kok berat ya. Waduh, enggak sanggup aku ya. Tapi kalau enggak segera balik modal, langsung kemudian mengundurkan diri atau sebentar lagi sudah pensiun, nah rugi ya. ya. Nah, nah, dia berusaha untuk balik modal dengan menghalalkan apa ini? Segala cara. Itu cirinya orang yang haus jabatan. Ketika kampanye ngomongnya besar, ya setelah jadi pemimpin nggak ada omongnya, tapi nggak ada omongnya. Ya. Nah, sudah lupa, sudah nggak se Tegas dulu ya. Nah, ngapain? Nah, dia gerilya untuk mengembalikan modal. Barakalikum. ya. Ini tidak boleh kita jadikan sebagai pemimpin. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada umatnya supaya tidak terlalu ambisius untuk menjadi pemimpin. Karena kepemimpinan itu amanah dan banyak yang tidak bisa melaksanakan amanah dan hanya akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti. Ya. Jadi jangan kemudian bilang enak ya jadi pemimpin. Ini dapat rumah dinas, Wah, ya. dapat fasilitas sahabat pribadi, Wah, ya, nah. bisa menguasai semua lahan, ya. Lima tahun saja sudah langsung kekayaannya naik dua ribu kali lipat. Nah, kerjanya enggak berat. Asal perintah-perintah saja, ya. Nah, kok kayaknya enak jadi pemimpin itu. Kok kayaknya enak jadi pejabat itu, ya. Nah. Jadi dia merasa iri, merasa apa ini? tergiur diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, jangan tergiur menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus menjalankan amanah dan banyak tidak bisa menjalankan amanah dan akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat, ya. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda innakum satahrisuna alal imarah sungguh kalian nanti setelah aku mati sangat menginginkan menjadi pemimpin wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah nah dan kepemimpinan kalian nanti akan menjadi penyesalan untuk kalian di hari kiamat. Barakofikum. Apa yang disabdakan Nabi SAW menjadi kenyataan. Setelah beliau meninggal, kemudian generasi terbaik umat ini sudah berlalu. Kaum muslimin sudah mulai memikirkan bagaimana cara kaya mendadak. Hmm. Ternyata kaya mendadak itu ialah dengan menjadi pemimpin atau pejabat. Nyalek. Tahu <laughs> nyalek ya? Calon legislatif ya. Nah, jadi caleg. Nah, nah. Kemudian juga bupati, gubernur, ya, nah, presiden, nah, rebutan, ya, untuk jadi pemimpin. Sangat ambisius, sangat haus kekuasaan. Ya, benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Banyak dari kalangan mereka yang tidak bisa menjalankan amanah dengan baik dan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Nyesalnya itu hari kiamat. Ya. Menyesalnya hari kiamat. Kalau di dunia itu nggak kapok-kapok. Nyalek, kalah, habis uangnya. Nah, itu tahun berikutnya masih mau nyalek lagi. Nah, utang banyak nggak masalah. Berani utang banyak. Kenapa? Nah, karena dia sedang hitung-hitung ya. Dicalek nanti dapat begini begini bisa balik modal. Nah, nggak kapok-kapok. Nanti penyesalannya ialah ketika apa ini? Di akhirat. Kenapa kok menyesal? Ternyata mereka dituntut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala banyak tidak amanah. Ya, banyak tidak amanah. Jadi kita enggak usah terlalu apa ini? ambisius ya, atau jangan sampai rakus terhadap kekuasaan atau haus kekuasaan nggak perlu. Yang penting kita ini hidup bahagia ya, menjadi muslim yang beriman dan bertakwa dan masuk surga. Jadi pemimpin atau tidak nggak masalah. Nah, yang penting masuk surga. Begitu saja. Nah. Tapi kalau ternyata ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya, nah, panggil bulan ke istana. Nah, ya. Saya sudah tua. Menurut informasi, engkau adalah putra terbaik negeri ini. Ya. Nah. Engkau tak tunjuk untuk menjadi presiden setelahku. Gak minta ditunjuk ya naam ya sudah uinta oh, alaiha kamu akan dibantu yang bantu siapa ya Allah subhanahu wa taala dan kaum muslimin pada umum nah seperti yang terjadi pada Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz beliau itu sangat benci dengan kepemimpinan, sangat menghindar kekuasaan. Nah, ketika khalifah sebelumnya dalam keadaan sekarat, maka dipanggillah penasihat utamanya. Khalifah sebelumnya sangat tertarik dengan Umar Ibn Abdul Aziz ya rahimahullah orangnya tawadhu zuhud pemberani ya tegas tidak haus kekuasaan ya sementara anak-anaknya khalifah ini ya saudara-saudaranya ini pada sangat menantikan giliran jadi apa ini khalifah Hanya ditunjuk Umar Ibn Abdul Aziz. Ditulis dalam surat wasiat. Nanti kalau sudah mati, wasiat ini engkau yang membacakan. Wahai penasihatku. Ya, kumpulkan semua anak-anakku dan saudaraku. Dan juga Umar Ibn Abdul Aziz. Baru boleh dibuka ketika aku meninggal. Nah, setelah meninggal, maka penasihat kerajaan ini mengumpulkan semua anak-anak khalifah dan saudara-saudaranya. Plus Umar Ibn Abdul Aziz. Nah. Oh, ini dibacakan wasiatnya. Nah. Kemudian disebutlah nama Umar Ibnu Abdul Aziz. Suruh maju. Nah, Umar, ya. Maka Umar pun bilang, kenapa enggak yang lain saja? Nasihatnya mengatakan, saya cuma melaksanakan wasiat raja. Ya. Nah. Maka pesan daripada penasihat ini kepada anak-anaknya khalifah dan saudara-saudaranya untuk taat kepada Umar Ibn Abdul Aziz. Ternyata banyak yang enggak mau. Ya. Nah, kenapa kok dia yang diangkat? Enggak kita. Kata Umar Ibn Abdul Aziz komentari, "Wallahi, seandainya bukan wasiat dari raja sebelumnya, dan petunjukkan kepada saya. Saya nggak sudi jadi amir ini. Ya. Silakan kalian ambil. Gitu. Tapi berhubung saya ditunjuk dan disahkan sebagai pemimpin, maka wajib bagi kalian taat kepadaku. Gitu. Nah, setelah diangkat sebagai raja, khalifah, ya, wah kendaraan-kendaraan yang mewah kendaraan dinas ya. Nah, sudah langsung disiapkan untuk Umar Ibn Abdul Aziz. Kata beliau, dah kembalikan ke tempatnya masing-masing ya. Aku pulang naik keledeku saja. Hmm, ya. Beliau saat menjadi khalifah itu tambah kurus, enggak tambah gemuk. Ya tambah susah tidur, enggak tambah nyenyak tidurnya, ya, memikirkan kepentingan kaum muslim. Tapi beliau sangat ditaati, sangat dihormati. Ya, sehingga para ulama memuji Umar Ibn Abdul Aziz. Dan Umar Ibn Abdul Aziz ini enggak semata-mata pemimpin, tapi ulamanya, ulama. Hmm, ya. Nah, ulamanya ulama saat itu Barakofikum. Yang fatwanya didengar dan diikuti. Di Umar Ibn Abdul Aziz disejajarkan oleh para ulama dengan khulafa urasidin. Walaupun jadi khalifah, beliau tetap dekat dengan ilmu dan para ulama. dibantu dengan doa oleh para ulama dan juga kaum muslimin ya sehingga sukses menjadi apa ini khalifah ya Umar ibnu Abdul Aziz itu dianggap sebagai Umar jilid dua hmm. Umar bin Khattab itu kan terkenal ya Al Faruq ya ini Umar ibnu Abdul Aziz dianggap sebagai apa ini Umar jilid dua ditunjuk. Nah, sebagaimana Umar jilid satu ditunjuk oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga ditunjuk dari pemimpin sebelumnya. gak milih atau gak mencalonkan diri. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan di antara kalian ada yang kemudian ditunjuk oleh presiden, ya, nah, nanti nggak pakai pemilihan langsung lagi, ya, nah, Dah kamu saja yang jadi presiden. Karena kami anggap kamu putra terbaik. Ya, naam. Orang asli pakalambun. Hmm, ya, naam. Ya sudah. Kalau ditunjuk, dipercaya, bismillah, tawakal tu Allah, pimpin rakyatnya ya, akan dikasih kemudahan oleh Allah, banyak yang bantu. Nah, ya sudah bisa kalian menetapkan kebijaksanaan ya. Nah, pusat pemerintahan pindah Pangkal Lampun saja. Ya, nah. Lebih sepi, enggak macet. Barakallahu Ya, nah. Kemudian kaum muslimin ya dinaikkan derajatnya. Semua pemimpin-pemimpin, semua ketua-ketua dinas dan sebagainya harus muslim. Nah, semua. Nah. Wah, seperti itu. Itu kalau ditunjuk ya. Nah. Tapi sekali lagi saya sampaikan tadi, karena cara pemilihannya dengan demokrasi, dengan suara terbanyak dan kebanyakan manusia itu fasik, maka ketahuilah bahwasanya orang-orang fasik yang jumlahnya mayoritas itu tidak akan mau milih orang yang soleh. Kenapa? Kepentingan mereka nanti akan terhambat, terhalang. Ya, nah, karaoke karaoke akan dihancurkan. Ya, nah, pusat-pusat minuman keras, ya, nah, akan dihancurkan. Nah, kesenangan mereka akan apa ini? Ditiadakan. Nah, itu, gak akan siap mereka. Ya. Barakallahu sehingga ya nggak usah pakai apa angan-angan ya. Kapan saya ditunjuk ya jadi presiden itu. Ya? <laughs> Nggak usah. Kan sudah diingatkan. Kepemimpinan itu amanah dan banyak yang tidak amanah dan akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Nah, yang kita bayangkan itu ialah bagaimana supaya kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa dan cita-cita kita ialah bagaimana bisa masuk surga. Beres antum. Sudah cukup. Sudah bahagia dunia akhirat. Dianggap sukses dunia akhirat. Jadi jangan sampai punya pola pikir yang salah. Baru sukses dunia jika jadi apa ini? Pemimpin. Enggak, enggak semua pemimpin itu sukses. Banyak yang tidak sukses dan banyak yang menyesal pada hari kiamat nanti. Barakofikum. Ini masih mukadimah, mukadimah ya. Nah, wajibnya mengangkat pemimpin ya di negara Islam ya. Kemudian cara mengangkat pemimpin yang dibolehkan dan mana yang afdol, mana yang enggak boleh ya. Kemudian hukum meminta jabatan barakofikum. Nah, nanti selanjutnya akan kita kaji barakofikum tentang syarat-syarat menjadi seorang pemimpin. Hmm. Barangkali ada yang memenuhi syarat. Nah, ya, nah. Kemudian akan terus berkembang barakofikum keutamaan pemimpin yang adil dan bahayanya pemimpin yang zalim. Dan nah, tugas-tugas pemimpin itu apa? Hak dan kewajibannya, tugas ya. tugas-tugas rakyat itu apa? Hak dan kewajibannya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya jam 9 nanti insyaallah taala ya barakallahu ini saya sampaikan supaya kita paham bahwasanya Islam itu juga mengajarkan tentang pemerintahan. Ya, diajarkan sedemikian rupa, ya. Nah, hanya saja sekali lagi karena hidup di negara yang menganut paham demokrasi, suara terbanyak dan kebanyakan orang itu fasik, nah jarang yang menoleh bagaimana Islam dalam mengatur pemerintahan. Mereka ya tentunya mencontoh yang semisal mereka yang juga fasik atau kafir. Nah, ya, kiblatnya ialah negara-negara barat, Eropa dan sebagainya, ya. Nah, barakofikum. Paham ya? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita pemimpin yang adil yang bisa menampung aspirasi kaum muslimin dan mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.